Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur. Inna a'tadna lil kafirin salasila wa wa sa'ira. Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Innal abrar min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا Sambil berkata, Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridoan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. عينا فيها تسمى سلسبيلا yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan Salsabil. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, Jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.